Mahabbatan syar'iyah. Mencintai para ulama dengan kecintaan yang syar'i. Mualatuhum berloyalitas kepada mereka dengan wala yang syar'i karena Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Masuk dalam prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah Masuk dalam prinsip al-wala wal bara lillah. Loyalitas dan kebencian karena Allah. Di antara pihak yang harus dicintai, kita berikan wala kita kepadanya ialah para ulama, yakni ulama us bukan ulama dolalah. <clears throat> Bahkan barakallahu fikum Mahabbatul ulama, kecintaan kepada para ulama sunnah merupakan alamah min alamati ahli sunnah. Satu ciri dari ciri-ciri ahlu sunnati wal jamaah. <clears throat> Disebutkan oleh Al-Imam Ali Ibn Madini rahimahullahu ta'ala. Ketika menjelaskan tentang prinsip-prinsip sunnah yang harus ada pada masing-masing kita. Barang siapa yang meninggalkannya, maka bukan ahlu sunnah. Beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajul ya'tamidu min ahli al-Basra ala Ayyub as-Sikhtiyani wa Ibn Aun wa Yunus Taimi wa yuhibbuhum wa yukthiru dhikrahum wal iqtida' bihim farju khairah. Kalau kamu melihat seseorang dari ahlul Basrah dia bersandar pada Ayyub as-Sikhtiyani, Ibnu Aun, Yunus at-Taimi Dia mencintai mereka-mereka ini. Meneladani mereka. Farju khairah. Maka harapkan kebaikan orang ini. Ini orang baik insya Allah. Thumma min ba'di ha'ula. Kemudian ulama yang setelah mereka. Hamad bin Salamah. Mu'ad ibn Mu'ad. Mu'ad ibn Mu'ad. Wahab ibn Jarir. Beliau mengatakan fa inna haula'i mihnatu ahli bidah. Karena ulama-ulama tadi sebagai ujian bagi ahlul bid'ah. Yang membenci mereka mubtadi. Yang mencintai mereka sunni. Coba mengatakan lagi wa idza ra'aita ar min ahli Kufah ya'tamidu ala Talha bin Musarrif wa bin Abjar wa bi Taimi wa Malik bin Mighwal Sufyan ibn Sa'id Thawri wa Zaidah farjuh. Juga kalau kamu melihat seseorang dari Kufah dia bersandar pada Talha bin Musarrif, Ibnu Abjar, Abu Hayyan Taimi, Malik bin Mighwar, Thawri, dan Zaidah, maka harapkan kebaikan atasnya. Wahai Sekali lagi menunjukkan barakallahu fikum yang pertama termasuk haknya ulama dicintai. Kita mencintai ulama kita dari kecintaan yang syar'i. Kita loyal kepada mereka dengan wala yang syar'i karena Allah Azza wa Jalla dikarenakan mereka adalah orang yang sangat mulia dimuliakan dalam Islam, maka kita mencintai mereka. Dan sekali lagi merupakan cirinya Ahlus sunnah, mencintai para ulama sunnah dan termasuk cirinya ashabul ahwa'i wal bidah membenci para ulama sunnah. Mahabbatuhum mahabbatan syar'iyyah. Barakallahu fikum. Hak yang berikutnya lagi adalah ihtiramul ulama wa taqdiruhum. dan menghormati dan memuliakan ulama dengan penghormatan yang syar'i, tidak melampaui batas dan hulu. Ini juga termasuk bagian sunnah. Termasuk bagian sunnah. Disebutkan oleh Taus bin Kaisan. Taus bin Kaisan mengatakan, Minas sunnah ayu waqara arba'atun. Termasuk sunnah Rasulullah SAW, kita memuliakan empat orang. Empat pihak. Yang pertama al-alim, memuliakan ulama. Yang kedua itu syaibah, memuliakan yang sudah tua-tua usianya, shebe shebe. Yang ketiga as-sultan, memuliakan penguasa. Dan yang keempat al-walid, memuliakan orang tua. Ini termasuk sunnah. Empat pihak yang kita diperintahkan untuk memuliakannya, menghormatinya dengan batas syariat. Satu di antaranya adalah para ulama dihormati, dimuliakan barakallahu fikum, ingat dengan pemuliaan yang syar'i, dikhidmat, dihormati, dimuliakan, diagungkan dengan penghormatan yang syar'i, jangan melampaui batas. Yang berikutnya lagi adalah akhdul ilmi anhum. Mengambil ilmu dari mereka. Ya, belajar ilmu kepada mereka. Meminta arahan-arahan, bimbingan-bimbingan kepada mereka. Meminta fatwa-fatwa kepada mereka. Barakalafikum. Ini juga demikian termasuk haknya para ulama. Haknya para ulama. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم ya'lam al akhir. Fa idza halakal awwal qabla ya'lama au al akhir halakan nas. Artinya kata beliau umat manusia akan senantiasa baik selama masih ada generasi pertamanya. Lalu generasi yang setelahnya belajar daripadanya, mengambil ilmu daripada mereka. Tapi kalau generasi awal yang telah hilang, telah binasa, telah wafat, sementara yang terakhir belum belajar ilmu dari mereka, maka akan binasa umat manusia. Ini berbahaya. Sehingga anjuran sangat untuk mengambil ilmu dari para ulama kita. Barakallahu fikum. Hada mafhum. Yang namanya ulama diambil ilmunya barakallahu fikum. <clears throat> Eh, hak yang berikutnya lagi adalah uh, arruju ilaihim dal fitan. Kembali kepada para ulama una ketika terjadi namanya fitnah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Ulama sunnah, ulama kibar, dan ulama yang mutakhasis dalam bab fitnah. Arruju ilaihim. Rasul mengatakan dalam sabdanya, Al-barakatu ma'akabirikum. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Barakallahu fiikum. <clears throat> yang e, berikutnya lagi adalah <clears throat> e, seperti yang diutarakan sebelumnya ketika mendapati ulama kita salah. Ketika mendapati ulama kita jatuh dalam kesalahan. Eh, haknya mereka ialah yang pertama dikasih uzur. Hak ulama yang salah adalah yang pertama dikasih uzur akan kesalahan-kesalahan. Yang kedua termasuk haknya ulama, kesalahan jangan diikuti. Jangan taklid kepada ulama yang salah. Jangan ta'asub kepada ulama yang salah. Jangankan yang salah, fanatik kepada yang benar saja tidak boleh, apalagi yang salah. Kemudian eh, hak yang mereka, eh, hak yang lain terkait dengan yang salah ini, ikhwan, ditegur, dinasihati, diluruskan. Diluruskan para kelasikum. Nah, ini eh, ketika ulama kita salah. Dikasih uzur, dikasih uzur, Jangan diikuti kesalahannya, ditegur dan dinasihati barakallahu fikum. Nah. E, kemudian termasuk hak daripada haknya para ulama ialah as-siqatu bihim. Kita mempercayai mereka. Kita mempercayai mereka barakallahu fikum. Menjadikan mereka sebagai tempat siqahnya kita. Kita yakini sebagai ulama yang terpercaya yang kita percayai terkait dengan urusan duniawiyah kita, yang kita percayai terkait dengan urusan ukhrawiyah kita selama dengan hujjah dengan dalil barakallahu fikum. Namanya wad'u thiqah fil ulama. Meletakkan kepercayaan kita kepada para ulama una barakallahu fikum. Termasuk haknya ulama juga ialah uh, adamul i'tirad ilaihim. Jangan berani atau atau gampang menyanggah mereka dengan tambah hujah. Dengan tambah hujah. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk adab kepada para ulama. Ketika para ulama menyampaikan sesuatu, fatwa, penjelasan, arahan, faedah dan yang lainnya, maka diterima. Ketika ada yang yang kurang tepat, maka disampaikan dengan cara yang baik. Jangan punya kebiasaan ulamanya berbicara engkau menyanggah. Engkau menyanggah. Ulamanya memberikan fatwa engkau menyanggah. Ini kurang adab. Ini kurang adab barakallahu fikum. Nah, ini namanya adamul i'tirab, tidak menyanggah ulama. Barakallahu fikum. Kecuali diterangkan dari Ikhwan ketika memang ada kesalahan pada mereka, maka diluruskan dengan hujah-hujahnya dengan adilahnya barakallahu fikum. Ini poin-poin yang sangat penting barakallahu fikum terkait dengan masalah uh, hukukul ulama. Maka alusunat wal jamaah salafiyun menunaikan hak-hak mereka. Karena ulama memiliki hak atas kita. Tunaikan dengan cara yang syar'i, dengan bimbingan syar'i. Jangan melampaui batas, jangan kurang. Maka barang siapa yang tidak menunaikan hak-hak ulama, menyia-nyiakan haknya para ulama, maka pasti, pasti ya ikhwan, akan jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Mestinya belajar kepada ulama, tidak mau sama ulama. Kepada juhala, menyimpang. Menyimpang ya akhi. Mestinya mencintai para ulama, membenci ulama. Ciri-cirinya lebih bid'ah. Mestinya menghormati, ya menghormati para ulama, melecehkan ulama, ciri-ciri dari bid'ah. <clears throat> Ini semua perkara yang sangat prinsip sekali dan itu sangat panjang pembahasannya di kalangan para ulama una barakallahu fikum. Eh, apa yang disebutkan adalah isyarat yang sangat cukup insyaallah taala, isyarat yang cukup penting diperhatikan dan difahami barakallahu fikum untuk kita terapkan dalam eh, kehidupan kita wallahu taala a'lamu bis-shawab. <clears throat> Walhamdulillahirabbil alamin. ما شاء الله Bagaimana maukifnya Syekh Usama Al-Amri terkait dengan fitnah akhir-akhir ini? Yang saya tahu beliau sangat kuat uh, pembelaannya terhadap Asyik Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Barakallahu fikum. Sangat kuat. Barakallahu fikum. sangat disayangkan. Masya Allah. Jika dalam masa ini masih ada Syekh Rabi bin Hadi yang sangat paham fitnah. Lantas jika beliau sudah tiada, kepada siapa kita akan merujuk? Kepada ulama setelahnya lagi insya Allah. Allah akan membangkitkan ulama-ulama sunnah yang menggantikan posisi ulama yang setelahnya. Barakallahu. Ada Syekh Ubaid al-Jabiri, Hafizahullah. Dan Syekh Abdul Bukhari dan juga yang lainnya masih banyak. Barakallahu. Insya Allah Allah akan memberikan ganti kepada kaum muslimin yang terbaik. Semoga Allah menjaga beliau, memanjakan usia beliau, menyehatkan beliau. Walafiyah afiyah barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali-kali jangan sedikit pun memiliki angan-angan, berangan-angan wafatnya para ulama. Itu merupakan afan, itu merupakan ciri-cirinya alul bid'ah. Alladzina yatamannawna mautal ulama. Orang-orang yang berangan-angan yang bercita-cita ulama pada mati. Kita bid'ah ya. Hati-hati. Enggak ada harus sunnah yang punya angan-angan demikian. Yang ada diharapkan mereka panjang umur, al afiat. Barakallahu fikum. <clears throat> Ini sudah banyak dibahas. Nih, sama tadi. Pertanyaannya, Allah musta'an. Alhamdulillah, beliau sekarang sehat alafiah Beberapa bulan yang lalu kondisinya beliau agak lemah, hanya bisa rebahan di atas ranjangnya. Sekarang sudah masya Allah, sudah sehat. Sudah membaca, mentelaah, jalsa dengan para masyayikh dan para ikhwah. Alhamdulillah sehat ya Allah Allah apakah benar ada ulama ahli hadis muhaddis di Indonesia ini? Wallahu alam. Siapa yang kasih rekomendasi? Ini bukan perkara besar ya, akhi. itu perkara yang julukannya masya Allah. Luar biasa ya. Di zaman kita saja yang dikenal sebagai seorang muhaddis cerita dengan dengan jari. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimah. Nah, Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah. Ada lagi yang lain? Yang yang yang, yang dikenal? Hampir tidak ada. Yang lainnya al-faqih, yang ahli fiqih Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Bas rahimahullah dan yang lainnya. Hampir saya nggak pernah membaca atau menelaah ketika menyebut Syekh bin Utsaimin Syekhul Muhaddits. Tidak. Tapi Syekh Al-Faqih Al-Usuli. Naam. Jangan dikira beliau nggak ngerti hadis. Beliau paham hadis saya ikhwan. Tapi untuk mengatakan sebagai seorang muhadis besar urusannya. Ini kelas Syekh Ibnu Utsaimin aja nggak dikasih kata-kata muhadis. Masa sekelas kita orang dikasih kata-kata muhadis. Ya enggak sih. Kalau muhadis artinya yang suka ceramah ya mungkin. Hah? Dipahami misalnya? Nah, itu pakar semua ikhwan. kelas itu. Sehingga untuk menyatakan seseorang sebagai seorang muhadis itu harus dapat rekomendasi langsung dari ulama ahli hadis pada masanya. Barakallahu fikum. Semata-mata dia membacakan hadis, mensyarah hadis, menyebutkan rawi-rawi hadis, fulan namanya fulan ibnu fulan, siapa dan segala macamnya. Enggak cukup dikatakan sebagai ahli hadis. Kalau semata-mata kayak gitu banyak para ustadznya kita yang mampu. Ya, seperti itu. Enggak sebagai pakai kitab, langsung bisa-bisa menyampaikan. Membacakan Sahih Bukhari. Kalau Imam bukhari Rahimahullah taala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Langsung. Abdullah bin Yusuf Tinisi Dimashqi thiqatan thabat. Dia langsung bisa bisa keluar. Qala haddatsana Malik An-Nafi. Malik Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik Abu Abdullah, Imam dari Hijrah. Ma'ruf. Nafi Maulid bin Umar thiqatan thabat. Ibnu Umar bisa kalau kayak gitu. Isnadul thiqah, selesai. Terus mau hadis gitu. Ya nggak semudah itu ya, Semata-mata seorang e, bisa mengkaji sebuah hadis. Hadis ditakhrij dikeluarkan akhrajahu fulan wa fulan wa fulan wa fulan min tariqi kada kada kada. Ha? Wa isnaduhu dhaif fihi fulan walahu lahu syawahid. Dia punya penguatnya. Terus terakhirnya wal hadis bi majmu' turuqihi hasan li ghairihi. Semata-mata hadis begitu. Banyak yang bisa dari para ustaz. Banyak yang bisa, punya karya lagi. Punya buku, punya karya tulis. Tapi namanya alur sunnah nggak kemudian di sebar sebarkan gitu. Oh saya punya ini, saya punya ini. Enggak ya. Dan tahu diri gitu loh. Pas belajar, ngerti. Hadis tidak. Yang lebih tepat dikatakan al-hadithi. al-hadithi. Bukan al-muhadith. Al-hadithi. Al-hadithi ay al-mubtadi'u fi ilmil hadith. Masih pemula tadi ilmu hadith. Cocok. Kalau yang ini banyak di Indonesia insya Allah Ha? Al hadithi fulan. Al hadithi ya. Ha? yang pemula dalam ilmu hadis banyak insya Allah. Ahli hadis nah, jangan terlalu huru lah. Jangan terlalu huru lah. Hatta dia seorang doktor MA. Itu nggak cukup dikatakan sebagai ahli hadis. Harus ada rekomendasi langsung dari para ulama ahli hadis, ada ahli hadis. Nah, insya Allah ya. Kalau benar, apakah ada tazkiyah dari ulama? Nah itu, karena muncul belakang ini ikhwan dari kalangan orang-orang roja memuji Abdul Hakim Abdad sebagai muhal. Sejak lama ini, sejak tahun 90-an, sudah digembar-gemborkan muhadis, muhadis, muhadis. Siapa yang tazkiyah dia sebagai muhadis? Kalau dengan poin yang saya sebutkan tadi, mungkin hadis dibacakan sama dia, disyarah, ketika membacakan dengan isnadnya, dibawakan rawi-rawinya. Itu juga bisa. Yang lain juga banyak yang bisa kalau kayak gitu. Mentakhrid sebuah hadis sampai pada tingkatan sahih, hasan, baif. Semua juga pada bisa yang kayak gitu itu enggak cuma dia tok. Hmm? Barakallahu Bisa. Paham misalnya, ya? Nah, sekarang ini terlalu uh, eh, bermudah-mudah menghukumi orang sebagai seorang ulama atau sebagai seorang muhadid. Jangan hulu, tolong jangan hulu barakallahu fikum. Hmm? Dan yang lucu itu Allah musta'an seseorang yang mengaku-ngaku gitu loh. Mengaku-ngaku dia telah lama belajar di luar negeri sana, 9 tahun, 10 tahun dari sana. Kurang apa coba 9 tahun di depan para ulama. Dipercayai siapa yang, yang, yang di sekitarnya. Oh iya itu, ulama ini ya Ini ulama ini 9 tahun lamanya di Timur Tengah sana di depan para ulama. Kurang apa coba? Ulama ini. Ulama sopo mana ini? Fulan. Dicek 9 tahun tuh ngapain? Diteliti ternyata 9 tahun belajarnya bukan kepada ulama kibar pada masanya. 9 tahun belajar sama Al-Hajuri. Yahya Al-Hajuri. Bangga dia Al-Hajuri. Eh? Ya akhi tadi sesatkan oleh para ulama bangga belajar pada seorang Hajuri. Sudah begitu di akhir-akhir tahun sebelum dia pulang ditahdir sama gurunya sendiri. Ditahbis sama hajuri. Sampai dia pulang. Terus bangga, saya 9 tahun di di Timur Tengah sana. 9 tahun saya diaman. Masya Allah ulama. Ngelama ya. Allah Nusa'an. Ulama apa? Belajar kepada satu orang. Sudah kayak gitu orangnya ditahdir oleh para ulama yang lain. Tapi gitu dianya ditahdir sama gurunya sendiri. Terus bangga gitu. La haula wa la quwata illa billah. Oh sing jujur. Allahul musta'an. Gitu ya. Mm -mm. Jadi menghukumi orang itu yang adil. Katakan dai gitu kan. Talib ilm, ustadz mungkin. Kalau ulama, waduh harus ada keterangan dari para ulama yang lain. <clears throat> nah. Dalam merujuk kepada ulama, kita menerima fatwa ulama dalam bentuk tulisan ataupun audio suara. Pertanyaannya adalah bagaimana menjelaskan kepada pihak yang hanya menerima fatwa tulisan dan audio. Dia tidak mau terima fatwa jika hanya bentuk tulisan saja tanpa audio. Kata dia, khawatir tulisan itu tidak sahih dari ulama tersebut. Bahkan dikatakan fatwa dusta atau palsu. Masya Allah. E, kalau membatasi, membatasi harus dengan audio saja. Ini sebuah penyimpangan baru. Atau membatasi hanya pada tulisan saja. Ini juga penyimpangan baru. Karena pembatasan ya, Ikhwan. Sebab para ulama kita di dalam menerima sebuah berita, itu caranya banyak. Bisa dengan audio, bisa dengan tulisan, bisa dengan khobar orang terpercaya nyampaikan kepada kita kabar thiqah. Banyak. Membatasi salah satunya tanpa yang lain itu penyimpangan baru. Difahami insyaallah ya. Kalau dia mengatakan cari audionya. Mungkin apa tulisan plus audio. Nah, bas. Tapi ketika tidak ada audio dan nerima yang ini. Nah, ini kesalahan yang baru ya, kon. Sebab tinggal diteliti aja. Ketika yang menulis tadi, yang mengkabarkan tadi, orang yang thiqatun, terpercaya, diterima. Itu khabar sadid. Berita orang yang jujur terima ya, kawan. Khabarul kadzib ditolak. Khabarnya fasik tabayun. Kan begitu. Itu bisnis sama ya, kawan. Ini berbahaya sekali. Sehingga ini eh, semata-mata demikian bisa menggugurkan sekian banyak prinsip-prinsip salaf dalam menerima sebuah khabar atau menghukumi sebuah peristiwa barakallahu Di zaman dahulu kala tidak ada audio. Ya Pak ya. Yang hanya diterima mayoritasnya khabar thiqah. Berita orang yang terpercaya, yang thiqah ya diterima. Percaya ambil, ambil, ambil. Yang kafir tolak. Yang fasik, yang jelas tabayun. Nah, gitu. terkait terkadang dengan tulisan. Ketika dipastikan benar dari si fulan, ambil. Tidak tolak. Wah kata. Sehingga kalau pembatasan itu keliru. Barakallahu fikum wallahu taala a'lamu bissawab. Kenapa kebanyakan para asatidah salafiyun lulusan Yaman? Sedangkan dai-dai rojak lulusan Jami Islamiyah Madinah. Ya pas kemudahan masing-masing dalam belajar. Apanya juga dari kalau saat kita yang LC-LC juga banyak. Ya. Satu sama LC, satu WIV LC, satu Komar, satu Haryadi LC. Banyak. Ya. Itu sekitar kemudahan belajar saat itu saja. Yang terpenting adalah keisi komahan dan di atas sunnah. Barakallahu fikum. Nah. Lulusan Yaman muridnya hajuri, bela hajuri padha wae. Nah gitu ya. Lulusan Yaman muridnya Al-Ma'bari, membela Al-Ma'bari, ya sama saja. Nah, jebolan dari Madinah yang dijadikan panutan Ibrahim Ruhaili. Ya sama aja bohong. Dipahami ya. Yang penting keistiqomahan dia. Dia belajar kepada para ulama dan keistiqomahan dia selama ini barakallahu fikum. Nah, hatta para duat, para sadida yang belum pernah keluar negeri. Hanya belajar di Indonesia saja ya, Tapi dia Masya Allah punya ilmu, punya komahan. Dia ambil ilmunya dari mereka, dia ambil ilmunya. Allah ibrabil ilmi, dengan ilmu. Itu yang ditegaskan sama Syekh Rabi bin Hadi dalam bab ini. Allah ibrah bil ilmi. Bagaimana menyikapi tuduhan roja iyun bahwa salafi tukang tahdir serampangan? Buktinya mana kalau serampangan? Sebagai bukti ya akhi. Kalau ndak antum juga tahdir serampangan. Nah, mentahdir menutu kita orang dengan tahu bukti. Yang mana? Ahlussunnah wal jamaah salafiyin tidak akan berbicara. Apalagi mentahdir kecuali seseorang yang memang layak tahdir. Lu kok diem? Diem Ada enggak orang yang tiba-tiba tahdir dia? Enggak. Mesti nggak beres. Kalau salah, tegur sama yang lainnya. Jadi kalau seakan-akan itu merupakan kesepakatannya harus sunnah, memiliki sikap yang sama, ada yang nggak beres. Di antara contohnya ketika alusuna wal Jamaah Salafin mentahdir dari roja. Itu bukan serampangan, itu hakikatan. Memang layak ditahdir. Para klasikum menyebarkan pemahaman ikhwanul muslimin mereka. Yang menyebarkan pemahaman halabiyah mereka yang memaham, menyebarkan pemahaman tamyi mereka, yang menerapkan konsep tamyi mereka, yang bermudah-mudahan terkait dengan masalah uh, selfie mereka, bermudah-mudahan dalam bermuamal dan hizbiyin mereka, yang bermudah-mudahan mengeluarkan perempuan mereka, ya mereka juga. Layak tahdir. Coba diam Layak tahdir. Barakallahu fikum. Enggak serampangan dengan bukti dan hujah di depan matanya antum masing-masing. Barakallahu fi. Gitu ya. Gitu kan? Mungkin tahu-tahu saya di sini mengatakan ente gadab. Ya, ada orang setelah syahri. Pakai diingkari sama yang lain. layak ya apa itu ya, mengatakan uh, eh, akhulan gadab. Ya pokoknya tujukan semangat manhaj, kadzab dia. Nah, ada orang nggak beres. Ya enggak? Nah, secara wakil tahdirat salafiyah tahdir yang disampaikan oleh salafi pasti ada hujahnya. Nah, antum kepingin yang mana yang yang antum inginkan di, di lapangan selama ini? Saya kita bawakan sekian banyak argumentasi yang ada. Untuk mengatakan layak tahdir. Yang mana? Nah, jawabannya mesti yang rojak tadi itu. Ya, layak layak tahdir ya. Allah Ustaz. <clears throat> hmm. Masya Allah berkaitan dengan fitnah so'afiqah siapa saja syekh yang membela Syekh Muhammad cukup banyak ya cukup banyak sehingga yang dianggap itu bukan kasrah bukan banyak jumlah yang dianggap ialah as-sabat al-haq keisi komahan di atas al-haq bukan jumlah bukan jumlah makanya eh, sebagian mereka yaitu ruzek al-Qurashi itu dengan bila adab mengatakan di depan Syekh bin Hadi semua yang ada di alam ini bersama dengan semua bin Hadi illa anta wa arafat kulil adab ya kecuali ente sama arafat naudzubillah hmm? ya kazab dia eh, dia mengatakan seperti itu siapa bilang banyak salafin yang lain di Indonesia ini yang musafiqah ini tamu musafiqah ya yang nuduh orang lain safiqah mereka syirzimatun qalilun Paham ya? ya orang yang ya gitu itu aja lah. Fulan, fulan ya, itulah orangnya lah. banyak, banyak. Ya ketahuan sedikit yang baru-baru. Yang lainnya uh, lagi di bengkel. Uh, gagal bengkel akhirnya nunggangi yang lainnya. Uh, pemutihan berkas dengan tanpa ada sebab. Itu bahasanya barangkali. Itu tuh aja fulan, fulan, fulan, fulan. Loh ya apa ya? Di Indonesia sedikit mereka sirbatun qalil. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Yang dianggap bukan banyak atau sedikit yang dianggap adalah al-haq. Barakallahu fikum. Di Jakarta bagaimana? Ada heboh-heboh sedikit? Hah? Tenang-tenang aja ya. Iya, alhamdulillah. Antum banyak paham. Fitnah yang sebelumnya kelimpungan antum. Wah, gini-gini oh bagi. Pas sebelumnya lagi pembahasan MLM itu. Wah, antum wah goyang kabeh antumnya. Ngerasa apa enggak? Nah, iya, sehingga Jakarta perlu dibombardir gitu bahasanya gitu. Nah, sekarang ayam tentara, Masya Allah. Kenapa ngerti? Lo ah, sama si Podoa. lo situ. Atau bisa membaca dengan jelas di Indonesia ini. lo sama fulan. lo sama Podoa. Alhamdulillah. Intinya bukan al-kathrah tapi al-haq. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Wallahu taala ala bisawab. Wis. Sudah kan? Alhamdulillah. Cukup? Cukup. Uh, nasihat yang terakhir Barakulahikum adalah yang pertama uh, di masa-masa yang seperti ini Barakulahikum sangat penting bagi kita sekali untuk membentengi diri dengan ilmu syar'i. Jangan dikira fitnah yang ada ini akan berhenti. Fitnah akan muncul kembali lebih dahsyat lebih samar, lebih banyak memakan korban. Maka kita harus bentengi diri kita dengan ilmu syar'i, dengan berbagai macam ilmunya, dengan amal saleh kepada Allah Azza wa Jal, sibukkan dengan ibadah kepadanya, dan selalu takarub kepada Allah. Meminta, berdoa, memohon kepada Allah at-taufiq wal hidayah dan keisi komahan sahabat ala sunnah ala hak sampai kita wafat dikatakan semakin muncul fitnah yang begitu semakin, semakin besar, semakin berat, semakin deras, semakin samar. Yang kedua, para fikum adalah syukurlah kepada Allah Azza wa Jal atas taufik dari Allah Azza wa Jal ketika antum terselamatkan dari fitnah yang ada. Bukan kemampuan antum pribadi, bukan itu semuanya, tapi semua adalah hmm, taufik bin Allah, hidayah Allah, mauhibah Allah Azza wa Jal. Syukuri, jangan merasa sombong, jangan merasa angkuh, jangan merasa selamat dari yang namanya fitnah. Terus bertawud dari al-fitan ma'adhahara Dan yang ketiga, selalu pegangi prinsipnya ahlu sunnah di masa-masa fitnah. Tidak akan pernah berubah. Prinsipnya itu baku. Ya ini, ini, ini, ini, ini. Baku ya ikhwan. Jangan pernah eh, goyang, jangan pernah berubah. Tetapi selalu prinsipnya al sunnah di masa-masa fitnah atau dalam menghadapi yang namanya fitnah barakallahu fikum. Antum mempelajari uh, eh, dari pengalaman-pengalaman yang ada, peristiwa yang ada. Semuanya akan mirip-mirip dan sama-sama. Fitnahnya kaidah alusunah dalam menghadapinya juga sama, juga mirip. Yang beda poin penyimpangan saja. Nah yang ini memerlukan yang namanya ilmu syar'i untuk mendeteksinya dan mengetahuinya barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah azza wajalla menganugerahkan kepada kita semua at-taufiqul hidayah sehingga Allah Azza wa Jal meluruskan langkah-langkah kita di atas sunnah dan menyelamatkan kita semua dari berbagai banyak fitnah-fitnah yang ada.